Bismillah. الله قال boleh dibilang ini inti atau mukaddimah dari musannif atau bisa juga dikatakan sebagian ulama sebagai bab yang pertama bab yang pertama Qala kitab tauhid. Qala Syekhul Islam rahimahullah kitab tauhid. Dari judulnya sudah kita ketahui. Kitab ini membahas tentang tauhid. Tentang tauhidullah. Nah, disinggung nanti yang paling dominan di sini tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat yang paling dominan. Tapi itu semua untuk menggiring kita kepada konsekuensi dari tauhid tersebut. Menggiring kita untuk menuju konsekuensi, konsekuensinya yaitu tauhid uluhiyah. Ya. Nah. kemudian beliau menyebutkan beberapa dalilnya. Bab-bab yang dibuat oleh beliau, kitab tauhid, Kemudian nanti yang kedua bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Yang ketiga bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab wal adab. Bab al-khauf minasy-syirk. Bab makna nida' dan doa ila syahadati an ilaha illallah. Kemudian bab tafsir tauhid itu kata para ulama itu menunjukkan nah fikhiyah ijtihad beliau menunjukkan kefakihan kefasihan beliau rahimahullah. Ini dengan meletakkan judul bab ini beliau kemudian berdalil wa qaulullah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam sebagian maknanya ini tafsir menyebut nukil dari Ibn Abbas menyebutkan bahwa makna illa liya'budun illa liwahidun supaya mereka mentauhidkan aku. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa tauhid ini adalah perkara yang sangat penting dan karena itulah manusia dan jin ini diciptakan. Ini hikmah penciptaan jin dan manusia bahkan hikmah diciptakannya alam alam semesta. Supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan tidak demi hanya sekedar itu Allah letakkan di dalam batin mereka nah di dalam hati manusia fitrah kepada kepada kecenderungan ini untuk bertauhid. Nah, <clears throat> ini hikmah diciptakannya manusia untuk mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua, Wa qawluhu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat setiap bangsa seorang rasul supaya mereka mengatakan ubudullah, mengatakan kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Sembahlah Allah ini makna-makna tauhid. Nah, dan jauhilah tauhid jauhilah segala sesuatu yang diibadahi selain selain Allah. Para syaitan ataupun yang selain itu dari kalangan dukun-dukun manusia yang lainnya, jin dan syaitan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya tau tauhid. Dan itu adalah dan di alam ayat ini menunjukkan bahwa tauhid itu mananya adalah nah seperti itu. Mu'budullah wa jitanibut tauhid. Ini terangkai kalau kita kembalikan kepada makna tauhid nanti dijelaskan oleh beliau. Tauhid itu secara bahasa dari wahada, masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Yang artinya menjadikan ja'al syai wahidan. Yang menjadikan sesuatu itu hanya hanya satu. Ya, tauhid itu secara bahasa masdar asal dari kata wahada yuwahidu tauhid tauhidan menjadikan sesuatu itu sah, hanya sah, hanya satu atau menjadikan sesuatu itu satu-satunya tidak ada yang lain nah, nah dan ini dari sisi bahasa ini tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan adanya an-nafyu wal isbat ada an-nafyu penafian ada isbat pengisbatan dalam satu kalimat nah, gambarannya misal kalau kita mengatakan Nah, dalam bahasa Indonesia yang lebih meringan. Murid-murid nah, apa? Ujian ini. Santri Darussalam itu semuanya rajin. Kan ini yang umum. Kalau misalnya personil kita katakan, personil satu persatu. Abdullah adalah santri Mahat Darussalam. Ya. Ya kan? Baik. Misal nah, seperti ini. Ahmad adalah santri Darussalam. Ketika kita mengatakan ya, tadi seperti Abdullah adalah santri Mahat Darussalam, itu tidak menafikan yang lain juga santri Darussalam Darussalam ada anaknya, ada Azam, ada Abdurrahman, juga santri Darussalam iya kan? Nah, tapi ketika kita mengatakan cadangan dalam satu bentuk apa? Sebagai pujian di kelas satu, Abdullah Amir apa? eh, Abdullah adalah anak yang pintar di kelas 1. Yes. Ini kan berita ya. Itu tidak menutup kemungkinan yang lain. Juga pin pintar. Ada Ahmad. Dia juga pintar di kelas 1. Paham kan? Paham ini? Sampai di sini paham ya? Maknanya kenapa kita katakan tauhid itu tercakup dalamnya nafiyul isbat. Menjadikan sesuatu itu hanya hanya satu. Nah, kita mengatakan Abdullah eh, Anak kelas satu yang pintar adalah Abdullah. Abdullah adalah anak kelas satu yang pintar. Itu tidak menutup kemungkinan Ahmad juga pintar. Ya. Nah, atau yang lainnya, Abdurrahman juga pintar, Umar juga pintar, Umair juga pintar. Iya kan? Betul enggak? Betul. Paham enggak? Nah, ketika kita mengatakan Abdullah adalah anak kelas satu yang pintar itu tidak menutup kemungkinan yang lain juga sama pintar sama dia. Tapi ketika kita mengatakan tidak ada anak kelas satu yang pintar kecuali Abdullah. Apa sekarang penanganan itu? Di kelas satu itu nggak ada yang pintar kecuali Ab Abdullah. Bermain di sini Nabi wal isbat, iya kan? Nah, kita mengingkari ada yang pintar selain Abdullah. Nah, seperti itu juga Fungsi dari an-nafi wal isbat. Kita mengatakan la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah. <clears throat> Baik. Nah, ini seperti itu juga di dalam kalimat ini. Walaqad wa'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu menyiratkan makna la ilaha illallah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mengucapkan dan meyakininya sembahlah Allah. Ini isbat. ibu tauhid ini nafi'u. Ya, ma'budullah ini isbat. Sembahlah hanya Allah. ibu tauhid ini an an nafi'u. Nah, ayat berikutnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada di sini artinya Allah menetapkan, artinya memerintahkan. Memerintahkan Rabbmu memerintahkan supaya kamu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah wabil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kembali nah ya merupakan satu yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya beribadah kepada Allah. Ini makna tauhid. Wa huwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah dari Allah hanya untuk ini untuk beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun juga. An-nafyu wal isbat lagi. Di dalam ayat yang tadi juga an-nafi wal isbat, Allah ta'budu illa iya. Yang berikutnya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku billahi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a. Kemarilah ini surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 yang dikatakan oleh ulama seperti Ibnu Mas'ud mengatakan ini huququl asyrah. 10 hak atau enam bukan la ilaha illallah yakni wasiat wasiat dari wasiat Rasulullah SAW. Nah, nanti diterangkan oleh beliau. Kemarilah aku bacakan kepada kamu apa yang diharamkan rohmu ke atas kamu, yaitu janganlah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan kamu mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Kalau Ibn Mas'ud menerangkan tentang ayat ini, ayat 151 sampai 153 surat Al-An'am, man arada an yandura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alati 'alaiha khatamah atau khatimah siapa yang mau melihat wasiat Nabi Muhammad SAW yang di atasnya ada stempel artinya stempel apa tidak bisa dirubah tidak bisa diganggu gugat wasiat yang tidak mungkin bisa dirubah lagi falyaqra qaulahu ta'ala bacalah firman Allah Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman Nah. Ini semuanya apa? Nah, ya wasiat yang paling ditekankan yang pertama jadi syahid bagi bab ini atau judul ini adalah Allah tusyriku bihi syai'a. Jadi mempersekutukan Allah dengan apapun juga itu adalah nah, larangan pengharaman yang sangat nah, kuat yang pergi diharamkan oleh Allah bahkan sebagai sesuatu yang paling pertama wasiat yang paling pertama Allah tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Jangan mempersekutukan dengan Allah sesuatu pun dalam hal apapun. Ya. Nah, Qala an Mu'adz bin Jabal. Dan beliau menegaskan lagi penyaji tentang tauhid ini. An Muad bin Jabal radhiyallahu anhu kala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah boncengan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Keutamaan Muad. Ala himarin di atas seekor keledai menunjukkan apa? Tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang manusia makhluk yang paling utama. Dan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tidak masalah bagi beliau naik seekor ke keledai. Padahal keledai itu kendaraan orang miskin. Nah, kalau kita mungkin kelas beca. Nah, mendingan sepeda ya daripada nah dari beca. Fakal Ali kata beliau sallallahu alaihi wasallam kepada aku kata Muad, <clears throat> "Ya Muad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Tahukah engkau apa hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya? wa ma haqqul ibadi 'ala Allah dan tahukah kamu apa hak hamba yang dipenuhi oleh Allah yang masih diperhatikan oleh oleh Allah qultu adab dari murid terhadap gurunya karena mereka para sahabat Allah wa rasuluhu a'lam Allah dan rasulnya lebih tahu dan tentang kalimat ini sebagian ulama mengatakan boleh dia mengucapkan ketika dia tidak tahu tentang masalah ini Allah wa Rasulullah alam. Tapi kalau setelah Rasulullah meninggal, kan sebagian ulama mengatakan cukup sampai Allah wa alam. Allah yang yang 'alal ibad kata beliau sallallahu alaihi wasallam hak Allah yang harus dipenuhi oleh hambanya ayya'buduhu wa la bihi syai'an. Jadi menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Hendaknya dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Ini hak Allah. Wa haqqul ibadi Allah dan hak hamba yang dipenuhi oleh Allah, yang pasti dipenuhi oleh Allah, Allah yu'adzib man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang tidak mempersekutukan dengannya sesuatu pun. Allah tidak akan menyiksa orang yang berbuat syirik. Qultu, aku berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Apakah tidak boleh aku sampaikan kepada manusia? Qala, la tubasyirhum. Jangan kamu beritakan kepada manusia. Fayat takilu, nanti mereka pasrah. Nah, pasrah hatinya meninggalkan amal merasa sudah cukup. Nah, akhrajahu fi sahihain. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Nah, dalil-dalil ini menunjukkan pentingnya tauhid. Lalu apa tauhid itu? Kita baca keterangan Syekh Sa'dilah. Qala rahimahullah kitabut tauhid. Ini masail-masail ini boleh dikatakan intisari dari penjelasan bab ini atau sebagai apa? sebagai simpulan resume ya nah kesimpulan dari bab qala kitab tauhid hadhi terjemah judul ini tadullu ala maqsud hadzal kitab menjelaskan kepada kita tentang tujuan dari kitab kitab ini min awalihi ila akhirih dari awal sampai akhir Jelas ya. Nah, apalagi dalam sebagian e, sebahagian nuskah menyebutkan kitab tauhid wa haqqullahi 'alal ibad. Nah, haqqullahi 'alal ibad. Nah. Qala hadhihi terjemah tadullu 'ala maqsudi hadzal kitab min awalihi ila akhirih. Wa li hadza biha anil khutbah anil khutbah. Oleh karena itu dianggap cukup dengan kitabnya ini judul ini saja sudah cukup tidak memerlukan apa khutbah kata pengantar. Jadi dalam kitab Nusrah yang asli itu tidak cuma beliau menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim kitab tauhid. Tidak ada alhamdulillah nahmaduhu wa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya untuk menerangkan. Ya, enggak. Tapi langsung kitab tauhid. Untuk menunjukkan ini isi, isinya pembahasan pembahasan tentang tauhid. Apakah itu tentang definisinya, tentang pengertian-pengertiannya, kemudian tentang keutamaannya, ya, kemudian tentang hal-hal yang bisa merusak dan mengotori tauhid tersebut. Apa yang dilakukan harus dijauhinya, ya, dari ucapan dan perbuatan, perbuatan. Nah, Allah, ay, anna kitab bahwa kitab ini yashtamilu ala tauhidil ilahiyah wal ibadah zikri ahkamih. Di kitab ini terkandung di dalamnya apa? Dia mencakup semua tentang pembahasan tentang tauhid uluhiyah, tauhidul ibadah. Tauhid uluhiyah ini dari sisi apa? Memandang melihat kepada zat Allah. Mentauhidkan Allah dari sisi zat Allah dalam artian Allah lah satu-satunya yang memiliki maha kemaha sempurnaan. Kalau tauhidul ibadah dari sisi perbuatan hamba. Dari sisi perbuatan hamba bahwa semua perbuatan hamba itu undangnya ditujukan kepada kepada Allah. Ya. peribadatannya, amalannya itu hanya ditujukan kepada Allah. Dengan menyebutkan hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya. Kemudian hududihi, menyebutkan pula hudud hududnya batas batasan batasannya bisa mananya definisinya atau yang lainnya wasurutihi mencakup pula syarat-syaratnya apa yang dipenuhi oleh seorang itu ketika dia nah supaya tauhidnya sempurna atau supaya dia dikatakan bertauhid wa keutamaannya wa bukti-buktinya ya bukti-bukti Kenapa orang itu harus beribadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain? Kenapa dia harus berdoa meminta kepada Allah, bukan kepada yang lain? Nah, apakah minta syafaat, minta rezeki, minta surga, kesehatan, keselamatan? Nah, kenapa hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain? Nah, itu nanti dijelaskan oleh beliau. Wa usulihi, prinsip-prinsip pokoknya, wa tafasilihi dan rincian-rinciannya wa asbabihi sebab-sebabnya sebab-sebab ketauhidan wa samaratihi dan buah dari tauhid tersebut wa muqtadayatihi konsekuensinya tuntutan dari tauhid tersebut wa ma yazdadu bihi wa yuqawihi dan apa yang menambah tauhid itu serta yang menguatkan tauhid tersebut au yud'ifuhu wa yuhihi atau yang melemahkannya atau membuatnya jatuh semakin hilang, menghilangkan tauhid tersebut. Wa ma yatim au yakmul dan apa yang bisa melengkapi dan menyempurnakan tauhid. Ini dibahas dalam kitab tauhid. Sehingga nanti disebutkan tidak hanya dalam prinsip-prinsip yang apa namanya terkait dengan dia enam sujud rukuk kepada berhala, tapi juga ucapan-ucapan yang itu nah, yang sering keluar dari lisan kita itu bisa bernuansa syirik imma syirik kecil atau syirik syirik besar. Nah. Qala rahimahullah. Ada yang mau adan? Adan dulu. Tonton. Tonton adan dulu. Mana yang suka teriak-teriaknya ya? Suaranya besar-besar nih. Baik. قال الشيخ رحمه الله اعلم أن التوحيد المطلق ketahuilah bahwa tauhid yang sempurna atau tauhid secara bebas maknanya adalah al-ilmu wal i'tiraf ilmu dan pengakuan bitafarrudir rabbi bitafarrudir rabbi bi sifatil kamal bersendiriannya Allah yakni Rabb nama lain dari Allah, salah satu di antara nama nama Allah Ar-Rabb menyandang sifat-sifat maha sempurna. Ini mengakui, mengetahui dan mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kesempurnaan. Memiliki sifat maha sempurna. Wal iqrar bi tauhidihi bi sifatil azamah wal jalal. Mengikrarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala menyandang sifat maha agung, maha mulia wa ifradihi wahdahu bil ibadah dan mengkhususkan Allah satu-satunya dengan peribadatan menjadikan hanya Allah satu-satunya yang menerima ibadah ini tau tauhid seperti tadi pembahasannya menjadikan sesuatu itu hanya satu berarti apa menjadikan hanya Allah saja yang diibadahi menjadikan hanya Allah sebagai tempat kita bergantung bersandar meminta keselamatan, rezeki, barokah, syafaat. Ya. Nah, istighatsah hanya kepada Allah ya. dan yang lain. Sujud, ruku. Ya. wah, salah satu aksam. Tauhid itu terbagi terbagi tiga. Ada tiga bagian. Ahaduha tauhidul asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Para ulama menyebutkan satu dalil yang menunjukkan bahwa tauhid itu terbagi tiga dalam satu ah, satu ayat. Jadi disebutkan dalam surat Maryam. Nah, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya Nah, di situ disebutkan dalam ayat tersebut lengkap tentang rububiyah Allah, asma wa sifat dan kemudian tentang ubudiyah. Ini di apa tauhidul ibadah, ibadah. Qala wa huwa i'tiqadun. Tauhid asma wa sifat adalah keyakinan infiradur rabbi jalla jalaluh bil kamalil mutlaq bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dengan menyandang sifat yang mutlak dengan kesempurnaan yaitu menyandang sifat maha sempurna secara secara mutlak kesempurnaan yang mutlak min jami'il wujuh dari semua sisi zatnya maha sempurna nama-namanya maha sempurna. Sifat-sifatnya maha sempurna. Perbuatan-perbuatannya maha maha sempurna. Dari semua semua sisi. Binu'util azamah dengan berbagai keadaan yang maha agung, kebesaran, keagungan, kemuliaan. Wal jalal, wal jamal. Kemuliaan dan keindahan allati la yusyarikuhu fiha musyarik biwajhin minal wujud yang tidak ada satu pun yang menyamai Allah dalam kesempurnaan tersebut dari sisi manapun tidak ada satupun yang menyamai Allah yang menyaingi Allah di dalam kesempurnaan itu dari sisi manapun mungkin dibuat beliau menjawab lebih dahulu dengan tauhid asma wa sifat ini untuk menambah kejelasan nanti di belakang ya bahwa semua yang dijadikan sandaran oleh orang-orang musyrikin di zaman itu di zaman turunnya wahyu dan orang-orang musyrikin yang sekarang ini adalah makhluk-makhluk yang sama sekali tidak memiliki kesempurnaan bahkan justru kekurang serba kekurangan baik itu yang manusianya, apalagi benda-benda mati yang mereka tuju dengan doa. Datang mereka ke kuburan, datang mereka ke pohon-pohon. Nah, ke patung-patung yang mereka buat. Nah, mungkin itu yang dimaksudkan oleh beliau untuk menyanyi dengan mendahulukan tauhid asma wa sifat untuk menerangkan betapa maha mulia dan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun yang menyamainya dalam sisi manapun. Kesempurnaan ter tersebut. Bahkan dalam ayat-ayat Allah menyebutkan yakni makhluk-makhluk yang disembah oleh mereka amwatun ghairu ahya. Mati, bukan makhluk-makhluk yang hidup. Nah. Qala wa dzalika tauhid asma wa sifat itu adalah dengan diisbati ma asbatahu Allah li Mengisbatkan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya apa yang sudah Allah sebutkan tentang sifatnya di dalam Al-Quran, kita akui itu memang sifat Allah. Mau apa? Nah, Allah menyebutkan dia mempunyai sifat ini. Apakah itu berupa perbuatan? Apakah itu berupa keadaan? Nah, sifat-sifat yang ini misalnya, nah, seperti dalam ayat. Nah, yang kita hafal wajah rabbuka wal malaku sofwan sofa. Kemudian sifatnya ini sifat maji. Kemudian Allah menyatakan wa ghadiballahu alaihim sifat ghadab. Kemudian Allah menyatakan yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mempunyai sifat cinta. Yarhamu kamu yasha, merahmati. Nah, siapa yang dia kehendaki. Ya, Nah ini Allah isbatkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Yadullahi fauqa Tangan Allah di atas tangan mereka. Allah menyebutkan tentang keadaan dirinya. Siapa yang lebih tahu tentang Allah daripada Allah? Allah menyebutkan seperti itu lalu kita mengatakan tidak itu bukan sifat Allah. Nah, jadi caranya mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat memberlakukan memperlakukan atau mengisbatkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Nanti disebutkan oleh apa dalam ini prinsip al-sunnah nanti disebutkan oleh beliau di sini caranya kita mengisbatkan itu yaitu tanpa melakukan takfil, tidak mentakfil, tidak mengingkari, kemudian tidak mentahrif, tidak membelokkannya kepada makna yang batil, kemudian tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk, dan tidak menjelaskan serta tidak mempertanyakan bagaimana sifat tersebut. Bagaimana datangnya Allah? Bagaimana turunnya Allah? Bagaimana tangannya Allah? Itu tidak boleh ada di dalam ketika orang itu mengisbatkan mengakui adanya sifat-sifat Allah. Au yang kedua nah, yaitu dengan asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah. Rasulullah menyebutkan di dalam sebagian riwayatnya tentang sifat-sifatnya dalam hadisnya sifat-sifat Allah dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, sifat pengat atau bisa dalam bentuk yakni takrir dari Rasulullah SAW ada bisa jadi bentuk pernyataan. Nah, atau juga bentuk perbuatan. Sifat Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Allah di, di atas seluruh makhluknya. Allah menye, Rasulullah menyebutkan di dalam hadis bagaimana beliau menganggap mengambil persaksian dari para sahabat. Ya, dalam hajatul wada atau hajatul Islam, beliau mengangkat tangannya ke langit, Allahumma fashhad sambil menunjuk kepada para sahabat. Nah. Dan juga takrir dari beliau ketika beliau menyatakan bebaskan budak tersebut, budak wanita. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Allahu fis sama. Aktifha, bebaskan dia. Dia mukminah. Dan ini amrun fitri. Ya. Sifat sifat Allah ini nah, yang mengakui mengimani bahwa Allah di atas seluruh makhluknya dan tidak ada lagi yang di atas Allah itu adalah perkara yang fitrah. Setiap kita dalam keadaan kalut, seperti yang sudah kita sebutkan, dan gelisah ya berdoa selalu hati kita mencari seakan-akan mencari menghadap ke atas ini fit fitrah manusia baik al lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jami'il asma wa sifat dari semua semua nama dan sifat-sifat Allah wa ma'aniha makna-maknanya wa ahkamiha hukum-hukumnya ini konsekuensi dari sifat-sifat tersebut al-waridah yang ada fil kitab wa sunnah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Alal wajihil la'id bi'azamatihi wa jalalihi. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi nafin li syai'in minha. Tanpa kita menafikan sedikit pun dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Jangan kita mengatakan ini bukan sifat Allah. Ketika Allah mengatakan Nah, yadullahi aidihim. Atau ketika Rasulullah mengatakan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Rob kita turun ke langit dunia. Nah, karena bukan kita yang menyebut Allah dan Rasulnya menyebutkan sifat sifat Allah. Tentang Rasulnya Allah menyatakan wa ma anil hawa. Dia tidak bicara dengan hawa, hawa wa nafsu. Tidak boleh kita menafikannya. Sementara beliau menetapkannya. Wala ta'til minha. Wala ta'til tidak boleh mengingkari melepaskan makna tersebut dari Allah, melepaskan sifat tersebut dari dari Allah. Wala tahrif tidak boleh kita menyelewengkan maknanya kepada makna yang lain. Wala tamsil, tidak pula menyerupakannya. Jadi jangan sampai membayangkan dan ini sebuah yang sebagai seperti yang sering kita ulang, keistimewaan orang-orang Arab yang turun Al-Qur'an ketika itu di tengah-tengah mereka. Salah satu keistimewaan mereka dan betapa bersih dan jujurnya hati mereka, keimanan mereka turun ayat-ayat seperti itu. Datang Rasulullah menyatakan, "Yanzilu Rabbuna ila sama dunia. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Allah turun seperti mereka turun. Datang orang-orang Yahudi kepada Rasulullah mengatakan, "Allah meletakkan bumi di satu jari, langit di satu jari yang lain." Nah, tidak mereka membayangkan jari itu jari seperti jari mereka. Tidak mereka tanyakan, "Ya Rasulullah, bagaimana jari Allah?" Tidak ada. Allah menyatakan Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah di atas arsy-Nya istawa. Tidak ada mereka yang bertanya, "Kaifa istawa ya Rasulullah?" Tidak ada. Nah, karena perkara-perkara yang sudah maklum dan mereka ini menunjukkan apa? Jujurnya dan bersihnya hati mereka. Tidak terbayang oleh mereka nah untuk menyerupakan Allah. Nah, tambah satu lagi yang di sini, wala takif. Tidak menjelaskan, tidak mempertanyakan bagaimana sifat-sifat tersebut. Dan ini prinsip ahlu sunnah mereka mengimani mengisbatkan sifat-sifat dan nama-nama Allah. Nah, tidak boleh taktil, menolaknya, mengingkarinya. Tidak boleh tahrif, tidak boleh menyelewengkan makna maknanya. Jangan diartikan ya Allah diartikan apa kekuasaan dalam dalam ayat tersebut. Ya. Nah, ini kesinyalannya nama ayat Al-Qur'an itu ya juga dalam bahasa kita juga seperti itu artinya kata itu tergantung konteksnya dan kepada siapa dinisbahkan. Ya, sifat dan keadaan itu tergantung kepada nah, zat yang me menyandangnya. Nah, sehingga belum tentu sama kata yang dipakai maknanya sah, sama, keadaannya sama, hakikatnya sah, sama. Seperti misalnya lantai ini kita katakan licin misalnya. Nah, dengan kaca yang licin itu sah, nah, sama Enggak kan? Lantai yang licin dengan kaca yang licin itu enggak mungkin sama. Nah. Ya, nah seperti ini artinya menisbahkan sifat dan keadaan itu kepada nah, ya ini walaupun sama tapi pada dua zat yang berbeda itu berbeda pula nah keadaannya, hakikat hakikatnya. Nah, seperti itu kepada di sesama makhluk benda mati apalagi dengan nah dengan Allah tidak mungkin bisa diserupakan. Nah, Ketika Allah menyebutkan wahwasami sami al basir tentang Allah, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Allah menyatakan makhluknya faja'alnahu al basira. Tidak sah, tidak sama sebagaimana yang Allah sebutkan dalam awal, awal ayat tersebut surah Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai'. Dia tidak seru, tidak ada satupun yang serupa dengan dengannya. Nah, kemudian Allah menetapkan. Kita bawakan bahwa berarti Pendengaran Allah itu tidak mungkin sama dengan pendengaran makhluk makhluknya. Allah melihat tidak sama dengan makhluknya melihat. Sebegitnya, seperti itu terus sifat-sifat yang lainnya. Allah turun tidak sama dengan turun makhluknya. Allah datang tidak sama dengan datang makhluknya. Allah melipat langit dan bumi tidak sama seperti makhluk melipat catatan mereka, kertas mereka. Nah, kalau wa nafyu ma nafahu an nafsihi. Termasuk prinsip ini, prinsip beriman kepada tauhid eh, asma wa sifat itu menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dari dirinya. Allah menafikan sifat lemah. Allah menafikan sifat nah, capai. Allah menafikan ngantuk. Allah menafikan tidur dari nah, Allah menafikan kesulitan dari dari dirinya. Ada dalam Al-Quran? Ada. Dalam surat Ya, Al-Baqarah ayat kursi itu lengkap di situ sebutkan Allah menafikan apa yang dia nafikan dari dirinya. La ta'khuduhu sinatun wa naum. Dari awal, la ilaha illahu. Dia menafikan apa? Uluhiyah dari segala sesuatu selain Allah. La ta'khuduhu sinatun. Tidak dihinggapi oleh kantuk. Wala naum. Tidak pula tidur. Nah, itu banyak <clears throat> Au nafahu anhu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam atau yang dinafikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari Allah minan nafais yaitu hal-hal yang sifatnya kekurang, kekurangan wal uyub, aib, cacat wa an kulli ma yunafi kamalahu dan segala sesuatu yang menafikan kesempurnaan Allah. Ini prinsip. Jadi seorang yang mentauhidkan Allah dalam hal asma wa sifat berarti mengisbatkan kesempurnaan itu bagi Allah. Ini yang pertama mengisbatkan sifat-sifat itu yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran, diisbatkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, dan menafikan apa yang dinafikan oleh Allah serta menafikan apa yang dinafikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. nah ini prinsip tauhid al-asma was sifat. Nah, sehingga ketika dia membaca ayat-ayat Allah tentang sifat-sifat Allah, dia kembalikan kepada yang muhkamnya, bahwa Allah itu tidak tidak ada satupun yang menyamainya. Allah tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Allah tidak ada satupun yang serupa dengannya dalam hal zatnya, dalam hal sifatnya, perbuatan-perbuatan, perbuatannya. Kita habiskan yang kedua. Yang kedua, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Nah, sebagian ulama membagi dua tauhid itu ya nah, tapi intinya nah yang dua tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa mereka gabung. Nah, kalau tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya. Bian nah, yaitu dengan ya taqidal abdu hamba itu meyakini annallaha huwar rabb bahwa Allah adalah Rabb al-mutafarrid satu-satunya bil khalq dalam mencipta warizq dalam memberi rezeki wat dalam mengatur ini mana-mana rububiyah tiga hal ini khalq rizq wat dengan ini kita mengakui bahwa Allah itu ini kalau kita mengakui al-rububiyah Allah mengakui bahwa tidak ada pencipta selain Allah tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ini prinsip tauhid rububiyah. Nah, Allah di Robba jami'al khalqi bin ni'am yang Allah menterbiah seluruh makhluknya dengan kenikmatan, membina, memelihara, mencipta, mengatur mereka dengan berbagai kenikmatan. Kenikmatan. Wa rabba khawas khalqihi dan mentarbiah, membina, memelihara, menciptakan orang-orang khusus dari makhluk-makhluknya wahum al-anbiya yaitu para nabi wa atba'ahum dan pengikut mereka para ulama bil aqaidis sahihah mentarbiah mereka dengan akidah-akidah yang sahihah memelihara mereka menjaga mereka dengan akidah-akidah yang sahihah melimpahkan kenikmatan berupa akidah-akidah yang benar ke dalam hati para orang-orang khusus ini wal akhlaq al jamilah dan akhlak yang indah wal ulum nafi'ah ilmu-ilmu yang bermanfaat wal a'mal shalihah dan amalan-amalan saleh wa hadhihi tarbiyah nafi'ah lil qulubi wal arwah al muthmirah li sa'adatid dharain ini tarbiyah inilah yang bermanfaat inilah tarbiyah yang bermanfaat untuk hati dan rohani yang membuahkan kebahagiaan di dua negeri di dunia dan di akhirat Simpulannya apa? Ini bahwa rububiyah Allah itu terhadap makhluknya ini ada dua. Yang satu rububiyah yang dalam bentuk ini terbiah amah, terbiah yang umum, itu tidak ada satupun yang lolos. Terbiah yang umum, tidak ada satupun yang lolos. Semua makhluk di alam semesta ini menyadar ciptaan Allah. Semua yang ada di alam ini, ya semua makhluk yang tercipta yang terlihat atau tidak, itu adalah nah kepunyaan Allah, ciptaan ciptaan Allah. Dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin kita tahu. Ya, di alam ini hanya ada dua. rob dan alam. Khalik dan makhluk. Tidak ada lagi. Selain makhluk, selain khalik berarti makhluk. Nah, ini terbiah, terbiah yang amma Allah menciptakan mereka, mengatur mereka, memberi rezeki kepada mereka. Tidak ada satupun yang lolos dari terbiah anak ini. Malaikatnya dia makhluk Allah, nabi-nabinya dia makhluk Allah, orang soleh juga makhluk Allah, jin dan syaitan makhluk Allah, dan orang-orang jahat, orang-orang kafir itu makhluk Allah. Perasaan, ya, perasaan halus, sedih, senang, kemampuan itu juga ciptaan Allah. Kepandaian itu juga ciptaan Allah baik buruk itu ciptaan Allah. Allah. Ini secara umum. Nah, nah kemudian terbiah yang khasah. Terbiah yang khasah ini khusus. Pembinaan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah terhadap hamba hamba yang khusus yaitu para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, ini dua hal ini tauhid asma wa sifat dan tauhid rububiyah menuntut konsekuensi yang tidak bisa ditawar. Orang yang mengakui tauhid asma wa sifat bahwa Allah Maha sempurna, orang yang mengakui bahwa Allah satu-satunya Maha pencipta, Maha memberi rezeki, Maha mengatur, itu dituntut oleh satu konsekuensi yang tidak bisa ditawar. Apa? Hanya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, yaitu mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, dalam ubudiyah, mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Itu konsekuensi yang tidak bisa ditawar. Artinya apa? Kalau kamu mengakui Allah itu satu-satunya pencipta. Kalau Anda mengakui Allah satu-satunya memberi rezeki. Allah mengatur alam semesta, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah, maka berdoalah kepada Allah. Mintalah syafaat kepada Allah, mintalah barokah kepada Allah, keselamatan, kesehatan, rezeki kepada Allah, jangan kepada yang lain karena mereka bukan pencipta. Karena mereka bukan memberi rezeki, mereka bukan pengatur. Nanti kita akan dapatkan nanti seperti yang sudah kita lewati. Surat Saba ayat 22 23 yang mencabut memutus akar-akar kesyirikan yang jadi gantungan kaum musyrikin dari zaman dari dari zaman turunnya ayat itu sampai sekarang sampai kiamat memangkas akar-akar kesyirikan mulai dari yang besar sampai yang sekecil kecilnya Nah, makanya disebutkan dalam ayat-ayat yang pendek bahkan juga sebagian ayat yang diturunkan setelah hijrah. Nah, konsep eh, apa namanya logika-logika yang sederhana. Nah, logika yang sederhana tentang bahwa nah, apa yang kalian sembah itu la yanfa' wa Tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudah, mudarat. Nah, makanya aku di seperti dalam surah Al-Baqarah Allah menerangkan tentang rububiyahnya ya ya ayuhan nas u'budu rabbakum sembah Rabbmu alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum al-ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja min minas samarati rizqan lakum fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lam. Intinya jangan kamu buat tandingan untuk Allah padahal kamu tahu Allah menciptakan kamu, Allah menciptakan orang-orang sebelum kamu, Allah memberi rezeki kepada kamu. Maka jangan buat tandingan. Tandingan dalam hal apa? Dalam hal peribadatan. Jangan kamu beribadah kepada selain Allah. Jangan sujud, jangan ruku, jangan berdoa kepada meminta sesuatu kepada selain Allah. Karena mereka bukan yang mencipta. Wallahu a'lam Sampai di sini Ya, ini konsekuensi yang tidak bisa ditawarnya harus kita ingat. Nanti dengan logika yang agak pemahaman yang sederhana saja diterangkan dalam Al-Quran dan juga nanti dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan. Ya, bagaimana kita dibawa kepada untuk mengakui bahwa tidak ada yang berhak menerima ibadah itu selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat.